Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas tentang 10 perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid. Sepuluh perkara ini menjadi sebuah bahan renungan buat kita. Karena perkara-perkara ini sangat kita khawatirkan kalau ada pada diri kita. Beliau membahas tentang sepuluh perkara yang tidak ada manfaatnya sebetulnya. Tapi tentu ini menjadi sebuah renungan buat kita semuanya. Beliau berkata, Ashrah la tanfa' ada sepuluh perkara yang tidak ada manfaatnya. Kata beliau yang pertama ilmun la yu'malubih. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan, akhi, menjadi bumerang buat pelakunya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu menjadi hujah yang akan membela kamu atau Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau, ber, ya, beliau berdoa, Allahumma ini, a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat daripada hati yang tidak pernah khusyuk, daripada jiwa atau hawa nafsu yang tak pernah kenyang-kenyangnya, dan dari doa yang tidak didengar. Karena ya akhi, ilmu kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Senantiasa kaki seorang hamba akan berdiri kelak pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an ilmihi ma amila bih. Tentang ilmunya buat apa yang apa buat apa ia amalkan. Kita selama ini menuntut ilmu sudah berapa tahun, ya akhi? Dan sudah berapa ilmu yang sudah kita amalkan? Dan sudahkah ilmu itu menambah kekhusyuan kita kepada Allah? Dan sudahkah ilmu itu mendapatkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah? Ataukah ilmu itu hanya menambah kepada kita kesombongan dan rasa ujub saja? Kadang seseorang merasa dirinya alim, seseorang merasa dirinya punya ilmu, tapi ternyata apa yang terjadi? Ilmu itu malah menyebabkan dia hanya bersombong diri saja. Apa gunanya ilmu hanya kalau hanya sebatas untuk dibanggakan? Buat apa ilmu kalau hanya sebatas untuk menimbulkan kesombongan dan keangkuhan ya akal Islam? Allah Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Hadid Allah berfirman alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka merasa takut dengan zikir kepada Allah? Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Panjang waktu kepada mereka. Tapi panjangnya waktu itu malah mengeraskan hati mereka. Dan kebanyakan mereka fasik kata Allah. Banyak di antara mereka yang menjadi fasik. Sudah berapa kita berapa tahun kita menuntut ilmu? Apakah ilmu itu menambah kekhusyuan kita di hadapan Allah? Apakah ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah? Ataukah ilmu itu malah menambah kepungahan kita, kesombongan kita? Akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita menuntut ilmu tujuannya untuk memperbaiki diri kita ya akhi. Kita menuntut ilmu tujuannya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, Karena setiap ilmu-ilmu itu akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Apa jawab kita di hadapan Allah kelak ketika kita ditanya tentang ilmu-ilmu yang kita tidak amalkan? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan Allah, an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan. Kita, akhi, ketika mendapatkan ilmu, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan ilmu itu. Bukan tujuan kita bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu itu. Bukan tujuan kita seperti itu. Makanya Abu Kilabah berkata kepada Ayub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, apa kata Abu Kilabah? Idza hadatha idza hadatha laka ilmun fahdus fihi ibadah. Wa la yakun hammuka an tuhaddis bihin nas. Kalau kamu meraih ilmu, maka ilmu itu hendaklah menimbulkan ibadah buat kamu. Dan jangan sampai keinginan kamu dari menuntut ilmu itu sebatas hanya ingin menyampaikan saja kepada orang lain. Naam, menyampaikan ilmu itu penting. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk diri kita ya akhi. Bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya akhi. Ini tentunya akhi yang menjadi bahan perenungan kita. Kata Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa yang pertama yang tidak ada manfaatnya itu ilmun la yu'malu bih ilmu yang tidak diamalkan oleh kita. Coba kita perhatikan satu persatu ilmu-ilmu itu. Dalam tata cara pakaian kita, di dalam tata cara tidur kita, di dalam tata cara makan kita, dalam tata cara bergaulnya kita. Terkadang kita tahu misalnya keutamaan tersenyum, atabasum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sodakoh. Tapi terkadang kita untuk tersenyum kepada orang lain berat sekali. Ya. Seakan-akan untuk senyum itu mahal harganya. Terkadang kita mengetahui tentang suatu keutamaan, sebuah keutamaan amal. Tapi terkadang ya kita sendiri jauh daripada amalan tersebut. Ia dan Bila Nasallahu salamata wal afiyah. Yang kedua, yang tidak ada manfaatnya wa amalun la ikhlas fihi tidak. Amal yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa syarat diterimanya amal berapa? Dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat uh, Al-Kahfi ayat 110 faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Robnya, maka hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Kata beliau, hadhil ayah dalah ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan kepada dua syarat diterimanya amal. Apa itu? Yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, kita periksa dalam amalan kita. Sudahkah sudahkah kita ikhlas dalam beramal? Ataukah kita masih ada motivasi-motivasi duniawiyah? Ada orang sholat tahajud motivasinya supaya apa? Dilancarkan rezekinya. Ada orang puasa motivasinya apa? dilancarkan rezekinya. Sampai terkadang ada seorang ayah ya berkata kepada anaknya, nak kalau kamu mau lulus puasa tiga hari nak, biar kamu lulus. Akhirnya motivasi puasanya hanya sebatas untuk kelulusan ya akhul Islam. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 15-16 apa? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Mereka nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batalah perbuatan mereka dan sia-sia amalan mereka itu. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadair. ketika membahas tentang orang yang haji niatnya dua. Niat haji lillahi taala, niat bisnis. Kata beliau dilihat yunzor ila ayyihi ma'aglab. Dilihat mana yang lebih kuat. Kalau ternyata yang lebih kuat adalah niat hajinya lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata yang lebih kuat adalah niat bisnisnya, maka ia mendapatkan dosa. Kalau ternyata seimbang, jadi niat haji dan niat bisnisnya sama-sama kuatnya, kata beliau tasaqata saling berguguran tidak dapat pahala tidak dapat dosa percuma dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah Ja'a rajul, rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa yaltamisu dzikra, malahu?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, orang yang berperang niatnya dua. Dia mendapat ingin mendapatkan pahala tapi juga ia ingin disebut oleh manusia. Apa yang ia dapatkan wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Laisa lahu Dia tidak mendapatkan apapun. Artinya dia tidak dapat dosa, dia tidak dapat pahala. Inna Allah la yakbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughi bihi wajhu. Allah tidak akan menerima suatu amal sampai betul-betul seseorang itu ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Kita sering terkadang, akhi, ya, ketika sodako harapan kita diganti di dunia. Ah, saya mau sodako mobil saya timur saya lepas, mudah-mudahan diganti Vios. Ya. Akhi, ya motivasi seperti ini menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya, nah, tapi bukankah ya sodako itu memberkahi harta? Betul. Tapi kalau kita niatkan mengharapkan dunia daripada sodakoh kita dan itu keinginan kita yang terbesar, akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli meriwayatkan dengan sangat yang hasan. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda man kana tamuhu dunya. Barang siapa yang niatnya hanya sebatas dunia, farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai beraikan urusan dia. Wa ja'al al-faqra baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk mata dia. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang dituliskan saja buat dia. Wa man kanat hammuhul akhirah. Tapi siapa yang niatnya hanya mengharapkan kehidupan akhirat, Allah alaihi amrah. Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Subhanallah ya akal Islam. Kita terkadang seringkali beramal saleh mengharapkan kehidupan dunia, entah pujian manusia ataupun sedikit daripada harta. Seakan-akan dunia setara dengan balasan kehidupan akhirat. Padahal antum tahu ya akhi, dunia di mata Allah seperti apa? Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang dunia dengan tiga perumpamaan. Perumpamaan yang pertama seperti bangkai anak kambing. Dan hadis yang dikurul Abu Daud, Muslim dan yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan ya dengan beberapa sahabatnya lalu melewati bangkai anak kambing yang apa namanya kupingnya putus. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan satu dirham? Apa kata para sahabat wahai Rasulullah? Kalaupun ia hidup kami tidak mau membelinya karena ia cacat. Bagaimana kamu kami hendak membelinya sementara ia sudah menjadi bangkai? Kata Rasulullah, "Wallahi lad dunya ahwan indallahi min hada." Demi Allah, dunia itu lebih hina di mata Allah daripada ini. Perumpamaan kedua, Rasulullah mengumpamakan dunia seperti tinja yang keluar dari perut kita. Dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis sahihah, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Innama kharaja min batni ahadikum" Sesungguhnya yang keluar dari perut seseorang dari kamu, qad daraba lid-dunya mathala, telah memberikan perumpamaan tentang dunia. Seseorang membuat makanan, Masya Allah, dikasih bumbu yang enak-enak. Ternyata kata Rasulullah apa? keluarnya bau. Ya, ketika antum mengeluarkan kotoran itu dalam keadaan antum menutup hidung seperti ini, bau. Itulah dunia kata Rasulullah. Ternyata dunia itu seperti tinja, Pak. Sekarang amalan soleh di mata Allah mulia tidak? Amalan soleh di mata Allah mulia. Bagaimana sesuatu yang mulia diharapkan padanya sesuatu yang hina. Allah ya Allah tidak ridho itu. Dunia di mata Allah hina. Amalan soleh, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir di mata Allah mulia sekali. Sampai-sampai Allah menyediakan balasannya pun sangat mulia berupa surga. Ternyata seseorang beramal soleh mengharapkan padanya seperti tinja. Bagaimana pendapat antum tentang orang yang menukar emas dengan tinja? Mungkin kita akan berkata itu orang kurang waras. Demikian pula ketika kita beramal soleh mengharapkan kehidupan dunia. Sesuatu yang mulia di sisi Allah. Kita tukar dan kita harapkan sesuatu yang rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. La wallah. Maka ya akhi, keikhlasan. Itu penting dalam kita beramal. Kita berakhlak mulia, seorang istri berakhlak kepada suaminya. Bukan mengharapkan wajah suami, tapi mengharapkan wajah Allah. Ketika seorang suami berakhlak mulia kepada istrinya, bukan mengharapkan wajah istri, tapi mengharapkan wajah Allah. Ketika kita tersenyum kepada orang lain, bukan mengharapkan wajah dia, tapi mengajak mengharapkan wajah Allah. Terkadang kita ketika tersenyum kepada saudara kita, kemudian saudara kita tidak membalas senyum dengan senyum hati kita dongkol. Ini orang kok disenyumin malah ya cemberut, kurang ajar. Ya. Kenapa? Karena kurang keikhlasan kita. Ketika kita ucapkan salam kepada teman kita, assalamualaikum, ternyata nggak dibalas. Hati kita dongkol karena kurang keikhlasan kita. Padahal dia sudah dapat pahala, alhamdulillah. Dia urusan dia tidak menjawab salam, mungkin dia dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, cobalah kita selalu ya akhi memeriksa amalan apa amalan kita sudahkah kita ikhlas mengharapkan wajah Allah semata dan sudahkah amalan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menyebutkan tentang tanda orang yang hatinya masih sehat. Famin, famin alamati sihatil qalbi kata beliau. Di antara tanda hati yang masih sehat. Yaitu seseorang lebih memperhatikan lurusnya amal daripada memperhatikan amalan itu sendiri. Coba Pak, setiap kita, sudahkah sholatnya sesuai dengan sholat Rasulullah? Sudahkah minum kita sesuai dengan minumnya Rasulullah? Sudahkah makan kita sesuai dengan makannya Rasulullah? Sudahkah tidur kita sesuai dengan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap kita berusaha. Sampai-sampai kata para ulama, ya, mereka mengatakan, "Idza stafa'ta alla tuharrik yadaka illa bis sunnah faf'al." Kalau kamu mampu untuk menggerakkan tanganmu kecuali dengan sunnah, lakukan itu. Kalau kita bisa, semua gerakan kita berdasarkan dalil, bisa kita lakukan, Alhamdulillah. Nami akal ya akhal Islam azani Allah. Karena bukankah Rasulullah SAW suri tauladan kita? Iya Allah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman? لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sungguh telah ada pada diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang baik liman buat siapa? Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir buat siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira dan ia banyak berzikir kepada Allah. Berarti yang mengharapkan, yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, suri tauladan hanyalah orang yang mengharapkan wajah Allah, yang mengharapkan kehidupan akhirat, yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Tentunya akhi, kita tidak mungkin mengetahui bagaimana cara sholat kita atau apakah sesuai dengan sunnah Rasul kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Nah, Bagaimana kita tahu bahwasanya pakaian kita sesuai dengan sunnah Rasul kalau kita tidak menuntut ilmu? Bahwasanya akidah kita sesuai dengan akidah Rasulullah, ibadah kita, muamalah kita, kalau kita tidak menuntut ilmu. Makanya ya akhi anjuran menuntut ilmu dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali. Bahkan Allah mensifati pendukapin api neraka mereka tidak mau menuntut ilmu. Allah berfirman walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha Walahum ayyunun a'yunun la yubsiruna biha Walahum adhanun la yasma'una biha Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Rupanya mereka tidak menggunakan tiga alat ini untuk menuntut ilmu, Pak. Akhirnya mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Maka akhi, kita semua berusaha untuk menjadi penuntut ilmu. Lalu kemudian ilmu itu kita amalkan dalam kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wa malun la yunfaqu minhu. Harta yang tidak diinfakan percuma. Sia-sia antum nyari duit ternyata nggak diinfakan. Taukah antum akhi setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun dan yang pertama berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa Ya Allah berikan kepada orang yang infak itu ganti yang satu berkata Allahumma a'ti mumsikan talafa Ya Allah berikan kepada orang yang pelit itu kebinasaan terhadap hartanya Buat apa kita mengumpulkan harta kalau ternyata harta itu tidak kita infakkan di jalan Allah? Bahkan kita infakkan di jalan syaitan, na'udzubillah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah SAW sabda, hadisan fahfadhuh." Saya akan sampaikan sebuah hadis, hafalkan ini kata Rasulullah. Hafalkan ini. Inna dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang. Rajulun u'tiya malan wa ilma. Yang pertama seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Fahuwa yattaqillah bih. Wa yasilu rahimah. Wa ya'rifu limali haqqah. Yang pertama orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Lalu ia bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Ia sambung silaturahimnya dan ia pun mengetahui hak hartanya. Fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Wa rajulun u'tiya ilman walam yu'ta mal. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang diberikan oleh Allah harta ah, ilmu tapi tidak diberikan oleh Allah harta. Dia punya ilmu tapi punya harta. Lakinnahu sadiqun niyah. Dia benar niatnya. Dia berkata, "Lau kana li mal misla fulan, la anfaqtu misla amal fulan." Kalau aku punya harta seperti si fulan, saya mau berinfak seperti si fulan. Fahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. Walajulun u'tiya malan walam yunfi walam yu'ta ilman. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Perhatikan yang ketiga ini, Pak. Siapa dia? Yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan ilmu, fahuwa yatakhabbatu bih. Ia gunakan hartanya di jalan selain Allah. Wala yasilu rahimah, tidak pula ia menyambung silaturahim. Wala ya'rif limali haqqah dia pun tidak mengetahui hak harta tersebut. Fahuwa bi akhbathil manazil. Maka ini orang yang paling buruk tempatnya. Warajulun lam yu'ta malan wala ilman. Yang keempat, orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Tapi niatnya juga buruk. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si Fulan, saya mau berbuat maksiat kayak dia. Ternyata yang keempat ini bukan orang yang paling buruk, Pak. Yang ke yang paling buruk ternyata yang ketiga. Yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Sebab kalau dia tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia hanya sebatas berangan-angan, tapi dia punya harta. Dia tidak punya ilmu, dia gunakan hartanya di jalan syaitan, naudzubillah. Dia infakkan hartanya untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa bi akhbathil manazil itu orang yang paling buruk ya kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Coba ya akhi harta kita itu perhatikan ya akhi. Jangan sampai harta itu disebutkan dalam firman Allah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak menginfakannya di jalan Allah Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di hari nanti harta mereka itu akan dipanaskan. Lalu kemudian disetrikakan ke jidat mereka, ke punggung dan rusuk mereka. Sambil dikatakan inilah akibat daripada apa yang kalian tumpuk dalam kehidupan dunia. Iwallah. Pasti itu akan terjadi. Umat Islam, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Maka dari itu, akhi, harta yang kita miliki ya hakikatnya adalah yang sudah kita infakkan. Rasulullah SAW sabda, Yaqul Adam, berkata anak Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Padahal hartanya adalah yang sudah dia makan, atau yang sudah dia pakai, atau yang sudah dia infakan di jalan Allah. Itulah harta kita. Kemudian yang keempat, yang tidak bermanfaat wa qalbun farighun min mahabbatillah wal unsi bih. Hati yang yang kosong dari mencintai Allah. Ini hati yang tidak ada manfaatnya. Hati yang kosong daripada mencintai Allah. Barangkali setiap kita ber, ketika ditanya, Anda cinta Allah? Ya, saya cinta Allah. Saya cinta Allah. Taib. Lidah boleh berkata, saya cinta Allah. Tapi perbuatan yang akan menguji anda, apakah anda memang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi, tanda cinta. Seseorang kalau mencintai sesuatu biasanya merasa asik dengan sesuatu itu. Kita mengatakan saya cinta Allah, Pernahkah kita merasa asik berdua-duaan dengan Allah? Pernahkah kita merasakan asik ketika kita bermunajat kepada Allah? Terkadang ketika kita sholat, kita ingin segera cepat-cepat selesai. Seakan-akan kita tidak betah ketika kita berdua-duaan dengan Allah. Ketika kita berzikir kepada Allah seakan membaca Quran baru satu ayat dua ayat terasa membosankan. Tapi ketika mendengarkan nyanyian dan musik merasa asik hati kita. Mungkinkah kita katakan saya cinta kepada Allah? Akhi, cinta butuh pengorbanan. Iya Allah. Mana pengorbanan kita untuk agama Allah? Bersediakah kita mengorbankan jiwa raga kita untuk Allah? Kalau kita memang mencintai Allah, seharusnya kita korbankan sedikit kelezatan kita, sedikit saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan berkumandang as-salatu khairum minan naum. Terkadang kita lebih memilih kelezatan kasur daripada pergi ke masjid. Mungkinkah masih kita berkata saya cinta Allah? Ya akhi, setiap orang yang mengatakan saya cinta Allah, pasti Allah uji sampai mana cinta dia kepada Allah. Allah berfirman Alif Lam Mim Ahasiban nasu an yatraku an amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman kepada Allah sementara ia tidak diuji? ولقد fatanna الذين من قبلهم falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka itu. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Setiap orang yang mengaku mencintai Allah, dia akan diuji oleh Allah. Untuk Allah tahu siapa yang jujur cintanya kepada Allah dan siapa yang tidak jujur. Ikhwatul Islam ya Allah wa iyakum. Cinta kepada Allah itu realisasi dengan cara mengikuti Rasulullah. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah." Katakan jika kamu mencintai Allah, ikuti aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Pak, ketika kita mengikuti sesuatu sunnah Rasul atau perintah Rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita masih mikir-mikir Pak. Masih mikir 12 kali. Padahal lisannya berkata saya cinta Allah. Ya. La wallah. Jangan Anda katakan Anda cinta Allah kalau ternyata hawa nafsu lebih kita cintai. Ikhwatlah Islam azani Allah wa ayyakum. Maka sungguh tidak ada manfaatnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, qalbun farighun min mahabbatillah, hati yang kosong dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, orang yang cinta Allah, dia akan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Ketika ia melihat orang yang saleh yang pergi ke masjid, dia senang sekali. Ketika dia melihat orang yang senantiasa melaksanakan sunnah Rasul, dia cinta kepadanya. Makanya aneh kan Pak, kalau ada orang yang mengaku cinta Allah, tapi kok benci kepada orang yang mencintai Allah. Tidak suka kepada orang yang menjalankan agama Allah. Fala wa la quwata illa billah. Yang keberapa? Yang kelima. Wa badanun mu'attalun an ta'atihi. Yang kelima yaitu badan yang tidak digunakan untuk mentaati Allah. Kita punya tangan, kita punya kaki, kok enggak digunakan gitu loh untuk mentaati Allah loh Pak. Ada orang rumahnya dari masjid 200 meter. Itu mau jalan kaki ke masjid berat. Tapi pas lari pagi 10 kilo kuat Pak. Iya. Ajib. Untuk mentaati Allah berat. Ada apa seperti itu? Buat apa kaki kita kalau kita tidak gunakan untuk berjalan kepada tempat-tempat kebaikan? Buat apa tangan kita kalau kita kita tidak gunakan untuk mentaati Allah? Mata kita, telinga kita, hati kita, lisan kita. Buat apalah lisan kita kalau hanya sebatas digunakan untuk menggibah? Kita seringkali asyik menggibah orang. Kalau ngomongin ke, ya kesalahan orang tuh ah masya Allah terasa manis Pak. ya tidak sadar kalau itu merupakan dosa di mata Allah iya Allah ikhwatul Islam azani Allah coba ya anggota badan kita sudah belum kita gunakan untuk mentaati Allah lisan kita untuk berzikir kepada Allah mata kita untuk membaca Al-Quran membaca ilmu telinga kita untuk mendengarkan ceramah demikian pula ilmu-ilmu yang disampaikan Yang keenam. Wa mahabbatun la tataqayyad bi mahbub. Cinta yang tidak diikat dengan keriduan Allah. Akhi, antum mencintai sesuatu, hendaklah mengikuti keriduan Allah. Cinta yang tidak disertai dan tidak diikat dengan keriduan Allah, cinta yang tidak ada manfaatnya. Antum cinta harta? Siapa di antara kita yang mengatakan saya tidak cinta harta? Gombal. Gak mungkin. Setiap manusia pasti cinta harta. Tapi kita berusaha untuk ikat dengan kecintaan Allah. Bagaimana supaya harta itu menjadi manfaat di mata Allah? Antum cinta istri? Alhamdulillah. Ikatlah cinta antum kepada istri dengan keriduan Allah. Bagaimana caranya? Cintai dia karena Allah. Benci dia karena Allah. Antum cinta anak? Ikatlah cinta antum dengan ya, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Didiklah ia dengan pendidikan-pendidikan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta yang tidak disertai dengan keriduan Allah percuma, Pak. Seseorang mencintai sesuatu yang ternyata dimurkai oleh Allah. Ya. Maka itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Antum lihat seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Akhirnya apa? Dia selalu ingat wanita itu. Padahal kalau dia berzikir kepada Allah itu lebih baik buat dia. Yang ketujuh wa waqtun mu'attalun an istidraki faridin aw iktinabi birrin wa, wa qurbatin yang ketujuh adalah waktu yang kosong dari mendapatkan manfaat dan faedah. waktu yang kosong daripada mendapatkan pahala ingat akhi waktu ini mahal harganya akhi waktu terus bergulir dan waktu yang telah berlalu tak akan lagi kembali. Sementara waktu itu akan ditanya oleh Allah. Bukankah Rasulullah bersabda dalam hadis yang saya sebutkan tadi la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah senantiasa kaki seorang hamba akan berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang berapa? Empat. Yang pertama apa? An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa dihabiskan? Wa an syababihi fima ablah tentang masa mudanya buat apa dia gunakan? Waktu-waktu kita untuk apa kita gunakan? Kalau orang barat ya punya moto the time is money. Kalau kita orang beriman, moto kita waktu adalah pahala. Kalau orang barat berkata waktu adalah uang, kalau kita berkata waktu adalah pahala. Bagaimana supaya semua berubah jadi pahala? Antum pergi mencari nafkah. Bagaimana menjadi pahala? Niatkan semuanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya tidur kita dapat pahala? Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man ala firashi wa nawa an yuqiyan yaqan yaquma bil lail faghalabathu 'ainah Siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya dan dia berniat mau sholat tahajud, mau niat. Fagolabatu aina ternyata kalah oleh matanya. Ya. Bangun-bangun pas subuh, nggak tahajud. Tapi dia sudah niat. Apa kata Rasulullah? Kata lahu manawa. Allah tetap tuliskan niatnya tersebut. Wa kana naumuhu dan tidurnya menjadi sedekah buat dia dari Allah. Masya Allah. Seorang mukmin ingin supaya tidurnya saja bernilai pahala. Bagaimana makan saya dapat pahala? Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar min Hajil Qasidin berkata, yang bagi lil abdi an yukfir min niyati. Selayaknya seorang hamba memperbanyak niat. Memperbanyak apa? Niat. Nah, ketika seorang makan, niatkan. Niat yang pertama apa? melaksanakan hak jasad karena jasad kita punya hak. Yang kedua apa? Supaya dari makan saya bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan dua niat itu didapat pahala. Maka subhanallah ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Waktu-waktu kita itu akan ditanya oleh Allah. Seorang mukmin itu pelit dan ingin selalu waktunya berpahala di mata Allah Subhanahu wa taala pelit dalam hal ini dalam masalah waktu bukan dalam masalah harta. Yang ke delapan. Wa fikrun yajulu bima la yanfa. Pikiran yang berpikir dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, itu tidak ada gunanya itu pikiran. Kita ini Pak sering kali mikirnya yang enggak-enggak mikir sana, mikir sono, mikir itu. Kalau ulama dulu mikirnya manfaat, Pak. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa ada seorang laki-laki berkunjung ke rumah Imam Syafi'i. Lalu ia minta izin untuk bermalam satu malam. Rupanya orang ini ingin melihat bagaimana amalnya Imam Syafi'i. Di malam itu dia tidak tidur, dia perhatikan Imam Syafi'i. Ternyata kok kerjaannya tidur. Sampai subuh baru pergi sholat subuh. Kecewa bukan main orang ini. Ternyata ulama besar kok kerjaannya tidur malam. Akhirnya dia tanya kepada Imam Syafi'i, Syafi'i, sebetulnya niat saya ke sini mau melihat amal ibadah engkau. Dan ternyata aku lihat kamu tuh kerjaannya tidur setelah semalaman. Kata Imam Syafi'i, tadi malam aku tidak tidur. Aku memikirkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada seorang anak di mana ia sedang sedih karena burung yang ia sayangi itu mati. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Umair, mada fa'alan nughair? Dan aku berhasil mengeluarkan seratus faidah fikih dalam satu malam. Kalau imam, kalau para ulama ngelamunnya manfaat, Pak. Kalau kita melamunnya apa, Pak? Ya macam-macam lah. Ya, sudah azan ya. Tapi mungkin kita azan dulu setelah azan sholat. Setelah salat kita lanjutkan dan tanya jawab. Nah.